Sudah cemburu masih ditanya. Meledaklah cemburu seorang istri. Kaifala agharu ala mithlika ya Rasulullah. Mana mungkin ada istri yang tidak cemburu kepada suami yang sepertimu ya Rasulullah. Suami idaman semua wanita. Siapa yang tidak mimpi menjadi istri Nabi? Suami yang tampan, yang serba perfect. Semua wanita yang ngelirik. Siapa yang tidak cemburu? Hati istri Rasulullah itu semuanya panas. Kenapa? Cemburu. Jangan-jangan ada wanita yang mau menikahinya lagi, mau dinikahin lagi. Jangan-jangan, jangan-jangan. Kekhawatiran. Maka Rasulullah SAW tidak melayani luapan cemburu Aisyah. Rasulullah andai melayani luapan cemburu Aisyah yang sedang meledak, maka terjadilah kekacauan dalam rumah tangga. Namun Rasulullah SAW dengan cerdasnya, dengan bijaknya menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara-cara yang sejuk. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? awakat ja'aki syaitanu bi Oh, kamu baru kedatangan setanmu ya katanya, kata Rasulullah. Maka saya jadi takut, perempuan ditakut dikatain, kamu kesurupan setan ya? Siapa yang tidak takut? Loh, memang saya punya setan ya Rasulullah. Memang saya kesurupan ya Rasulullah. Takut. Iya, kata Rasulullah, semua manusia ada setannya. Wa anta ya Rasulullah, sampai pun engkau ya Rasulullah. Iya, sampai pun aku juga ada setan yang mendampingiku. Namun Allah telah menolong aku sehingga setan yang mendampingiku masuk Islam. Hingga tidak mengatakan kepadaku, tidak membisikkan kepadaku kecuali yang baik. Subhanallah, cemburu Aisyah yang telah meledak hilang, terlupakan dengan apa? Dengan komunikasi yang luar biasa. Anda dilayani, anda diladeni apa yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Kurang ngajar kamu ya Suami sedang beribadah. ke kuburan bagi ziarah, kuburan mendoakan orang baik-baik. Kok bisa-bisanya kamu cemburu, mencurigai. Apalagi ini Rasulullah. Yang tidak mungkin khianat. Namun ternyata juga masih tidak percaya. Istrinya masih, Aisyah masih curiga apalagi sampean. Jadi jangan marah kalau suami istrinya curiga. Dari mana tadi mas? Tadi ngelirik sana, marah. ke Subhanallah. Di zaman sekarang, ekspresi cinta seringkali menjadi akar perceraian. Karena apa? Inilah kedangkalan pemikiran kita. Andai kita memahami sunnah Rasulullah SAW, akhirnya kita memahami, meneladani Rasulullah SAW dalam menyelesaikan letupan-letupan cemburu dalam rumah tangga kita tidak akan pernah mendengar piring pecah kaca hancur, pintu dibanting. Kenapa? Suami istri kita tatkala cemburu, kita marahi. Kita marah tersinggung. Kenapa? Cemburu itu kan ekspresi cinta. Makanya saya sering katakan, kalau istri sudah tidak cemburu, segera ceraikan. Berarti itu sudah tidak cinta. Kenapa? Saya menikah lagi, silahkan. Seakan-akan berarti, Alhamdulillah, saya istirahat. Ada cuti melayani Anda. Selama ini saya ini sudah Untang banting capek ngelayani. Ada yang bantu, ya Alhamdulillah, rezeki. Istirahat tiga hari satu minggu. Kan enak. Ini berarti istri yang tidak cinta lagi. Ceraikan, segera ganti yang baru, yang benar-benar cemburu, yang cinta. Namun Rasulullah SAW sadar bahwasanya cemburu dalam rumah tangga itu adalah bagian dari dinamika rumah tangga yang itu berasalkan dari dorongan cinta kasih sayang. Namun karena kita tidak memahami Seringkali cemburu istri menjadi biang perpecahan, biang perceraian. Nah, ikhwan baik andai kita memahami sunnah Rasulullah SAW, memahami ajar Rasulullah SAW dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini, tidakkah indah rumah tangga Anda? Semakin istri cemburu, Anda semakin bangga. Oh, berarti saya ini suami idaman. Buktinya dia cemburu. Kalau dia tidak bangga punya suami seperti saya, tidak akan cemburu dia. Cemburu istri semakin menjadi-jadi. Oh berarti saya ini semakin disayang sama dia. Alhamdulillah rezeki. Kenapa ditolak? Banggalah. Alhamdulillah cemburu. Ini salah satu contoh betapa indahnya Islam. Andai kepala rumah tangga, Anda istri ini memahami konsep rumah tangga seperti ini. Tidakkah rumah tangga Islam ini menjadi percontohan rumah tangga di negeri kita? Namun sayangnya rumah tangga umat Islam ini banyak yang betul-betul kasihan. Makanya profesi sebagai ustadz itu kasihan. Ini buka kartu, buka rahasia. Sering jadi keluhan istri-istri yang mencerminkan bahwasanya komunitas kita, umat kita, masyarakat Islam kita ini rumah tangganya itu bagikan di panggang bara panas susah dan kesan. Ikhwan ahbab di antara bukti bahwasanya Islam itu adalah indah sejuk adalah adanya kesadaran dari kita semua bahwa saudara kita yang sedang terjerumus dalam kesalahan ini adalah salah satu metode Rasulullah SAW dalam menyelesaikan beban sosial di masyarakat. Saudara kita yang sedang terjerumus ke dalam dosa, baik itu kesyirikan, baik itu bid'ah, baik itu maksiat, kefasikan atau yang lainnya, itu adalah orang yang layak dikasihani, disayang, disantuni, bukan malah dimusuhi. Mereka adalah orang yang kasihan. Orang yang sedang ditimpa, sedang diuji, orang yang sedang rugi, orang yang sedang sakit harus ditolong, bukan malah dimusuhi. Karena tatkala kita dalam berdakwah berangkat dari rumah melangkahkan kaki dengan motivasi permusuhan, terbukti dakwah kita gagal. Tidak berhasil dakwah kita. Makanya diaku atau tidak kita ini terus terkesan eksklusif. Kenapa? Karena kita keluar dari rumah dengan pesan-pesan membuat batas. Anda bukan dari kami, kami bukan Anda. Apalagi kalau andanya adalah benar-benar orang non-muslim Betul-betul Anda musuh. Harus saya bunuh. Harus saya singkirkan dari muka bumi ini. Harus saya lumatkan. Inilah biang kegagalan dakwah kita. Motif kegiatan dakwah kita adalah motif permusuhan. Bukan motif penebar rahmat. Namun lihat bagaimana Rasulullah SAW seorang da'i seorang figur contoh teladan seorang dai dai yang sukses. Ketika Rasulullah SAW merasa dakwah di Mekah kurang efektif, kurang berkembang. Maka beliau mencari alternatif tempat lain untuk mengembangkan dakwahnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau berhijrah ke Taif. Pergi ke Taif, menawarkan dirinya kepada penduduk Taif, Kabilah Taif di sana untuk berdakwah. Aisyah pada suatu hari ingin tahu tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Sehingga beliau bertanya, Ya Rasulullah, pernahkah engkau melalui suatu hari, mengalami suatu ujian yang lebih berat dibanding perang Uhud. Di mana ketika perang Uhud Rasulullah SAW terluka, tercebur dan pingsan, giginya patah, terluka di pipinya kena tombak dan lain sebagainya. Ujian yang begitu berat di perang Uhud. Sehingga Aisyah mengatakan, pernahkah engkau mengalami pengalaman berdakwah yang lebih pahit dibanding perang Uhud? Kata Rasulullah, pernah. Yaitu ketika aku keluar ke, ke, ke, ke Qabilah Yalil ketika aku menuju ke kabilah Abiyalil <clears throat> itu adalah satu kabilah di Taif, salah satu cabang kabilah Thaqif. Beliau ditolak di sana bahkan dilempari bebatuan oleh budak-budak orang-orang Thaqif sampai kaki beliau berdarah-darah. Fakharajtu mahmuman ala wajhi kata beliau sehingga aku pulang dari Taif dalam keadaan gundah, pusing, bingung. Fama afaktu illa Fi manazil. Aku tidak sadar, bingung, aku berjalan kontai, tidak tahu mau kemana. Di Mekah sudah diusir, sudah dimusuhi. Ketika ke Taif ternyata diusir juga. Bingung Rasulullah SAW. Beliau tidak sadar. Dari gundahnya, dari kebingungannya, dari kegontaiannya. Kecuali ketika beliau sudah tiba di Karnul, uh, uh, uh, Ta'alib. Satu daerah di luar kota Mekah. Beliau menyandarkan diri di salah satu pohon di sana, termenung, merenungi nasib yang beliau alami, ujian yang beliau alami. Namun ketika beliau menengadah ke langit, beliau melihat ternyata bisa habatin qad awalat. Beliau mendapatkan satu awan yang telah menaungi beliau, mendatangkan sejuk. Faida Jibril, tiba-tiba aku melihat Jibril muncul dari balik awan. Wanadani wa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Muhammad. Dan beliau memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza malakul jibal." Inna Allah qad arsala ilaika malakil jibal lita'muruhu bima syi'ta. Wahai Muhammad, sungguhnya Allah hari ini telah mengutus malaikat penunggu gunung untuk engkau utus, engkau perintahkan apa yang engkau suka. Maka kemudian malaikat penunggu gunung muncul dan mengucapkan salam. Dan dia mengatakan murni, perintahlah aku. Tugasilah aku. Fa in syi'ta an utabbiqu alaihimul Kalau engkau mau, aku akan jatuhkan gunung akhsyabain, gunung dua gunung di Mekah yang mengapit kota Mekah. Aku akan jatuhkan ke penduduk Taif. Ini saya akan kukerjakan. Lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW. Beliau berangkat ke Taif bukan dengan semangat permusuhan dan beliau pulang dari kota Maif setelah dilempar batu, dimusuhi, dicaci maki, diusir dan lain sebagainya juga tidak pulang dengan permusuhan. Beliau mengatakan dengan jiwa besar beliau, beliau mengatakan bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Sebaliknya yang aku harapkan bukan kebinasaan mereka yang aku nantikan namun sebaliknya aku berharap semoga Allah melahirkan dari mereka generasi yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lainnya subhanallah. Jiwa besar seorang dai, jiwa besar seorang muslim walau sudah disakiti, walau sudah diusir namun motivasi permusuhan tidak pernah dimunculkan oleh Rasulullah SAW. Masih jiwa besar seorang Rasul seorang penyelamat pembawa rahmat terus mencerminkan memancarkan rahmatnya sehingga walaupun sudah diusir kakinya berdarah-darah dalam bari batu namun beliau masih juga membalas kejelekan mereka dengan kebaikan didoakan semoga mereka mendapat hidayah dan inilah pesan Allah Azza wa Jal yang sering kita lupakan dan selalu kita lupakan bahkan idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu hamim lawanlah hadapilah balaslah dengan cara yang lebih baik bukan sekedar hasan di sini pada ayatnya Allah menggunakan uh, hiperbol kata hiperbol mubalaghah billati hiya ahsan dengan cara yang paling baik karena kalau engkau membalas dengan cara yang lebih baik maka antara dirimu dengan orang yang musuhimu akan berubah kondisinya. Mereka akan menjadi waliyun hamim, menjadi pembelamu yang paling setia. Dan Allah buktikan penduduk Taif adalah penduduk yang paling setia dengan Islam. Taif, Mekah dan Madinah adalah tiga kota yang setia dengan Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW, seluruh negeri wilayah yang telah masuk Islam Yaman, Bahrain semuanya kembali murtad. Kecuali tiga kota ini. Kecuali penduduk tiga kota ini Mekah, Taif, dan Madinah. Hanya tiga kota ini yang masih setia dengan Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Seperti doa Rasulullah terwujud harapan besar Rasulullah SAW yang ketika beliau mengucapkan bal as'alullah an yukhrija min aslabi man ya'buduhu wa la yusyriku Aku berharap Berdoa semoga Allah mengelahirkan dari mereka generasi yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Betul-betul terwujud. Hingga saat ini penduduk Taif masih setia dengan Islamnya. Subhanallah. Inilah jiwa besar seorang dai. Inilah panutan kita, inilah jiwa besar seorang muslim yang keluar dari rumahnya membawa misi rahmah, mengajarkan rahmat, mengajarkan keindahan Islam kepada masyarakat andai seluruh kaum muslimin memiliki semangat seperti semangat Rasulullah SAW ini, memiliki keluhuran jiwa seperti yang diminta Rasulullah SAW ini, saya Islam ini akan betul-betul terasa indah. Namun seringkali kenyataannya umat Islam keluar dari rumahnya membawa jiwa semangat permusuhan, semangat kebencian bukan semangat kasih sayang. Karena jangan heran bila Islam tidak tercermin dari wajah kita, Islam tidak terasa sejuknya sampai pun bukan hanya orang kafir, sampai pun umat Islam sesama kita, sesama umat yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, indahnya Islam tidak terasa. Menjadi sirna. Subhanallah. Ikhwani ahibbai. Di antara bukti yang mungkin ini yang terakhir ingin saya sampaikan, di antara bukti betapa indahnya dinul Islam. Islam itu mengajarkan kita untuk tidak berjiwa materialis. Untuk menjadikan dunia, meletakkan di dunia ini hanya di ujung jari kita, bukan di dalam hati kita. Maka dalam satu riwayat dinyatakan, Jubilal muslimu ala kulli syaih. Seorang muslim itu bisa saja memiliki perangai yang aneh-aneh. Penakut bisa. Kemudian uh, pemalu bisa, namun mustahil seorang muslim ini memiliki jiwa kikir. Pelit ini tidak mungkin ada pada jiwa seorang muslim. Karenanya di antara bukti indahnya agama Islam adalah dunia ini ada di ujung jari bukan di dalam hati. Karena umat Islam dalam membina, dalam membangun, dalam berkarya tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir. Namun Islam menjadikan dunia ini sekedar sarana. Karena tidak ada umat Islam yang sejati menjadikan dunia ini sebagai ajang pertempuran, rebutan, berdagang dengan cara-cara menghalalkan dalam Islam tidak ada kamusnya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena Rasulullah menekankan al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim itulah saudara muslim yang lainnya. La yakhunuhu wa la yakhduluh. Tidak mungkin mengkhianati, saling mengkhianati dan juga tidak mungkin saling mencelakakan. La yabi' ala bai'i akhih dan jangan pernah melanggar, mendahului pembelian penjualan saudaranya. Wala yaktim ala khidbati akhih dan juga jangan pernah melanggar, mendahului lamaran saudaranya. Kalau kita lihat Bagaimana praktek perniagaan dalam dinul Islam? Kita akan dapatkan begitu indahnya, begitu luhurnya perdagangan Islam. Kalau saudaranya sudah menawar, maka dibiarkan dia selesai menawar. Tidak ikut, oh saya juga mau. Sehingga menjadikan penjualnya merasa besar kepala sehingga menaikkan penawaran. Namun biarkan saudaranya menawar sampai selesai. Kalau sudah selesai, baru kita ikut menawar. Kalau dia sudah membeli atau dia sudah tidak berminat, silahkan nawar. Namun, barang yang sedang ditawar oleh saudara kita, jangan ditawar. Barang yang sedang dibeli oleh saudara kita, jangan dibeli. Tender, proyek yang, maaf bukan tender, proyek yang sedang digarap oleh saudara kita, jangan direbut. Apalagi barang yang benar-benar milik saudara kita, jangan direbut. Karena Rasulullah SAW memberikan pesan. Beliau mengatakan, Man yatlubu haqqan yatlubhu fi afafin nailuhu amla. Barang siapa yang mencari kebutuhan, mencari haknya dia, hendaknya dia mencari hak dia, mengambil haknya dengan cara-cara afaf, dengan cara-cara yang terhormat. Baik dia akhirnya berhasil mendapatkannya ataupun gagal mendapatkannya. Kemudian di antara yang menjadikan umat Islam ini bisa bermuamalah berdagang dengan cara-cara yang indah, dengan cara-cara yang sejuk, dengan cara-cara yang baik dan bagus, dengan akan umat Islam percaya urusan rezeki ini tidak mungkin bisa direbut. Kalau memang sudah rezeki Anda, tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Kalau memang bukan rezeki Anda, walau Anda banting tulang jungkir balik, tidak akan mungkin bisa mendapatkannya. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada Ibnu Abbas, sepupunya, apa yang beliau pesankan? Beliau mengatakan, "I'lam waina wa ibn Abbas." Percayalah, yakinlah, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'u. ande seluruh manusia bersatu padu bersekongkol ingin menguntungkanmu, memberikan manfaat, lam yanfa'u saya mereka tidak bisa melakukannya illa bisyai'in qad katabahu lah kecuali memang itu sudah menjadi suratan rezekimu. Sudah menjadi garis rezekimu. Sebaliknya, andai seluruh manusia bersatu padu, ingin merebut, ingin mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Tidak mungkin mereka merebutnya. Kalau memang itu sudah rezekimu. Pasti Allah akan berikan, Allah akan sampaikan. Jadi jangan pernah ada khawatir. Sehingga tidak perlu ada kepanikan dalam masalah rezeki, rebut-rebutan, saling dahulu-dahuluan, apalagi saling mematikan. Tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Namun buruknya umat Islam di zaman sekarang begitu menyolok. Terlebih-lebih di antara kita sendiri. Lihatlah bisnis herbal, bisnis ikhwan. Ikhwan itu bisnisnya herbal, parfum. Tidak jauh-jauh. Kalaupun jauh-jauh pindahnya donat. Ini di mana-mana. Lihatlah bagaimana talent buku. Ini lihatlah bagaimana bisnis herbal, bisnis parfum. Bukan saling menghidupkan sesama saudara muslim. Kalau perlu saling korok. Saling bunuh membunuh. Mati matikan. Saling rebut pasar. Banting harga. Ini praktek sehingga orang yang melihat bisnis salafin secara khusus, bisnis kaum muslimin secara umum akan miris. Beginikah bisnis yang islami? Tidakkah bisa hidup bareng bersandingan? Apakah rezeki Allah ini sudah sempit sehingga harus rebutan seperti itu, saling terobot, saling rebut, saling banting-bantingan? Subhanallah. Allah tidak pernah pailit. Namun kenyataannya orang yang sudah belajar ilmu agama, yang sudah ngaji, hafal hadis, kenapa malah semakin panik masalah rezeki? Lihatlah perdagangan yang di luar di sana, saling menghormati, ada etika. Kalau sudah ada kesepakatan yang tidak tertulis, dijual dengan harga sekian, ya sudah tidak akan ada yang berani menurunkan harga. Tidak ada yang berani naikkan harga, dihormati harga. Kalau sudah dibanderol oleh perusahaan, ya akan dijual sesuai dengan harga bandrol. Promo di luar itu hanya promo yang disponsori oleh perusahaan. Perusahaan membuat promo diskon, akan ada diskon dari perusahaan. Namun mall bikin diskon sendiri tanpa promosi dari perusahaan tidak akan mau. Tidak akan berani. Karena ada kesepakatan yang tidak tertulis saling menghormati saling menghargai tidak saling cegal namun di antara ikhwan di antara saudara kita yang sudah sama belajar agama kenapa ada sifat pengis kalau perlu hanya saya yang hidup yang lainnya kalau perlu mati subhanallah sehingga lihatlah bagaimana praktek bisnis herbal dapat diskon 40% dijual ke pengecer pun 40% sehingga pengecer mati semuanya gulung tikar semuanya dia mau hidup seorang diri. Ini ada kepanikan dalam urusan rezeki. Makanya hidup kita ini tidak terasa nyaman, tidak terasa indah. Kenapa? Rezeki itu panik. Ada persaingan. Padahal kita sudah sering diajarkan, sudah dikasih tahu, sudah baca, sudah hafal. Rezeki itu adalah jatah dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang, tidak ada hewan, tidak ada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung, dijamin Allah. Namun kenapa mesti ada kekhawatiran? Kenapa mesti gentar? Kenapa mesti ada kepanikan? Bahkan Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan yang lebih tegas lagi beliau mengatakan Inna ruhal kudus Sejatinya malaikat Jibril nafasafiroi telah berbicara Menyampaikan wahyu kepadaku annaha lan tamuta nafsun hatta tastau rizqaha. Bahwasanya tidak ada jiwa, tidak ada manusia yang akan mati hatta tastawfiya rizqaha kecuali setelah menikmati mengenyam seluruh jatah rezekinya. Makanya pesannya kata Rasulullah, fa'ajmilu fit talab. Bekerjalah dengan cara-cara yang jamil, yang baik. Khudul halal wada'u al-haram. Tempuhlah cara-cara yang halal, yang baik, yang terpuji, yang terhormat. Wada'ul haram dan jauhilah cara-cara bekerja yang haram. Suap, main serobot, itu tidak akan menambah rezeki. Namun sebaliknya akan mengurangi jatah rezeki. Mungkin ada yang sedikit kritis di sini mengatakan, maaf Pak Ustadz, waktu saya belum korupsi, saya tidak bisa beli mercy. Setelah korupsi saya bisa beli. Berarti kan kalau saya jalan dengan baik-baik saja saya tidak akan punya data rezeki mercy kan. Padahal setelah saya korupsi saya jadi punya mercy. Berarti kan rezeki saya bertambah dengan cara yang haram. Inilah pola pikir orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Terburu-buru. anda anda ini menempuh jalan halal Allah akan beri mercy tanpa harus korupsi. Jadi apa yang Anda rasakan dengan cara haram ini sejatinya sudah menjadi jatah rezeki. Anda Anda bersabar saja, diam dengan cara yang halal. Allah akan berikan sukses, berikan jatah dengan cara yang lebih empuk, lebih mudah dan Anda akan menikmatinya. Anda merasakan sekarang saya punya enak rumah mewah, hidup ber-AC, saya terasa nikmat sekarang. Kalau bukan karena suap, saya tidak bisa bikin seperti ini. Saya tidak akan naik jabatan sehingga saya tidak punya gaji yang besar sehingga tidak bisa bangun rumah yang ber-AC dan seterusnya. Subhanallah. Andai Anda ini menjala, menempuh jalan yang halal, Allah akan beri rumah seperti itu tanpa harus suap. Namun karena Anda tidak sabar, tidak percaya, akhirnya Anda mengambil jatah rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Padahal anda tetap bersabar dengan cara yang halal, rezeki yang sama atau bahkan lebih baik, itu akan Allah berikan. Dari mana galarnya? Dari mana Pak Ustaz? Saya kan gajinya cuma 3 juta sebulan. Allah kaya raya. Allah memiliki seribu satu cara untuk memberi Anda. Allah memiliki harta karun. Allah memiliki beribu-ribu jalan. Anda mungkin keluar dari jabat perusahaan keluar dari instansi pemerintah mengajukan mengundurkan diri, Allah bukakan pintu bisnis yang halal. Sehingga tanpa korupsi, Anda akan bisa beli dengan cara yang halal. Atau bahkan mungkin ada orang yang dengan lapang dada sukarela, mas, saya kebanyakan rumah, susah ngurusnya, tolong ikut dihuni rumah saya. Luar biasa, tanpa jerih payah, tanpa harus nyuruh kulim bangun, sudah punya rumah mewah. Bisa jadi seperti itu. Namun Anda yang tidak sabar. Sehingga akhirnya Anda merasakan rezeki dari mana? Cara yang haram. Bahkan kenyataannya rezeki yang haram. Jalan yang haram itu bukan hanya menyegerakan rezeki Anda. Bukan menyegerakan namun malah mengurangi. Seperti kata Rasulullah SAW. Innal abda la yuhramu rizqa bidam bin Bisa jadi seorang manusia ini, seorang hamba terhalang jadi jatah rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hingga kalau sekarang ada koruptor mengatakan, kalau saya tidak korupsi, saya tidak akan bisa nikmat seperti ini. Kita katakan sebagai seorang muslim, kalau Anda tidak korupsi, Anda akan dapat lebih banyak dari itu. Namun Anda keburu akhirnya hanya dapat sedikit. Sudah dapat sedikit, masuk penjara lagi. Sial. Tidak bisa menikmati. Namun kalau Anda bersabar, Anda akan mendapatkan lebih dan tidak dikejar-kejar. Nah, sekarang sudah haram, nggak nyaman, dikejar-kejar, apa enaknya? Namun karena pemahaman kita tentang urusan rezeki ini sempit picik. Kita hanya tahu kalau kita sebagai pegawai, ya jatah rezeki saya hanya dari jalur pegawai saja. Jalur pegawai sudah suram. Kenapa? Promosi jabatan seret. Gajinya segini. Tidak mungkin saya beli. Subhanallah, Allah punya pintu rezeki yang banyak sekali. Bukan hanya sebagai jalur pegawai instansi Anda saja. Kalau Allah sudah Tiba waktunya memberi rizki Anda, menurunkan rizki Anda, maka Allah akan antarkan rizkinya tanpa Anda duga. Tanpa Anda kira. Allah akan antarkan rizkinya. Dan itu demikianlah faktanya, kenyataan. Ada satu kisah unik. Salah seorang tua sakit, akhirnya stroke dan koma berbulan-bulan. Subhanallah dirawat di rumah sakit Singapura seperti budaya bangsa kita kalau sakit mesti harus ke Singapura. Tidak percaya sama dokter muslim, percaya sama dokter kafir ke Singapura. Berubah di sana koma. Apa yang bisa dilakukan oleh dokter? Ya, pelayanan yang biasa, wajar. Namun di luar dugaan, tanpa ada angin, tanpa ada geledek, bangun. Bangun, sadar, tanpa ada hal yang luar biasa tiba-tiba bangun. Ditawari macam-macam, tidak mau. Minum keleng, makan keleng, semua keleng. Namun anaknya ingat, waktu sebelum stroke, dia itu bilang sama anaknya, mau es krim. Belum sempat dituruti, stroke. Sampai akhirnya koma. Subhanallah di rumah sakit, mau es krim, nangguk dibelikan es krim disuapi setelah suapi es krim koma lagi sampai akhirnya meninggal dunia Sebab itulah jatah rezeki jadi kalau memang belum waktunya mati walau sudah koma yang akan makan es krim siapa yang ngira Oh, sudah rumah sakit, stroke, koma, kok makan es krim. Memang jatah rezeki. Sebelum waktunya mati, masih ada satu rezekinya yang belum sempat dimakan. Anaknya telat belikan, akhirnya keburu kodrat struknya datang. Akhirnya dibangunkan sama malaikat maut. Belum waktunya mati. Belum mau cabut. Kasih dulu rezekinya masih terakhir apa? Es krim. Makalah nah, es krim. Ini terjadi. Saya mendengar cerita langsung dari putra yang menyuapkan es krim. Jadi adalah kasus nyata. Jadi ikhwan untuk urusan rezeki percayalah tidak akan ada yang bisa merebut rezeki Anda dan juga tidak ada yang bisa memaksakan rezeki pada Anda. Karenanya tempuhlah cara-cara yang halal, cara-cara yang terpuji, yang baik, yang hormat. Jangan perlu khawatir. Wah, ada kompetitor baru, bangkrut saya. Anda sendiri yang berdoa untuk bangkrut. Anda sendiri yang punya etikat untuk bangkrut, maka Allah wujudkan doa Anda bangkrut. Wah, pasar saya menjadi tersaingi. Betul Anda yang berdoa sendiri. Makanya Allah mengatakan memberikan warning. Walau yu'ajjilullahu linnasi nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Andai Allah Azza wa Jalla ini selalu mengabulkan ucapan-ucapan kita yang itu bermakna doa, niscaya mereka sudah kita sudah binasa jauh-jauh hari. Namun Allah memaafkan banyak hal. Bukankah kita ketika Wah ada misalnya kesandung, wah sakit saya, sakit beneran. Kalau Anda optimis, punya doa, Alhamdulillah selamat saya. Allah akan selamatkan Anda. Namun karena dari pertama Anda sudah punya etika dan bahkan itu bermakna doa, celaka saya, celaka beneran. Mati saya, mati beneran. Bangkrut perusahaan saya, hancur perusahaan saya, habis pelanggan saya, pelanggan saya digrogoti, Ya, betul-betul digrogoti dan habis. Namun kalau Anda berkata, Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Saudara saya yang tadinya belum rezeki sekarang dapat rezeki. Insya Allah tidak akan mengganggu rezeki saya. Saya punya jatah rezeki, dia punya jatah rezeki. Allah tidak akan mengambilkan jatah rezeki saya diberikan kepada dia. Allah tidak kehabisan stok rezeki. Sehingga jangan khawatir. Namun kalau dari pertama kita sudah etikanya baik seperti ini insya Allah. Perusahaan kita tidak akan gulung tikar gara-gara banyaknya kompetitor. Namun karena iman yang lemah menjadikan hidup kita ini gersang, panas, sadis. Dan kalau umat Islam ini benar-benar mencerminkan akan iman untuk urusan rezekinya, ini saya hidup ini akan bisa bersanding. Dulu dikisahkan orang-orang tua dari penduduk Madinah bercerita dulu pedagang kota Madinah kalau pagi hari pertama kali buka tokonya dan ada customer ada pembeli yang sudah beli kemudian datang lagi, padahal toko sebelah tidak ada yang datang, maka dia katakan, tolong beli dari toko sebelah saja. Saya sudah ada yang beli tadi. Seperti itu. Ita. Itu dulu dilakukan oleh para pedagang di kota Madinah beberapa puluh tahun silam. Saya masih menemukan ketika saya di Madinah menemukan sebagian orang pedagang yang bercerita seperti itu dulu. Bapak saya kalau datang customer bolak-balik banyak, sedangkan toko sebelah sepi, dia suruh pembelinya beli ke sebelah. Dari tadi dia belum menjual. Seperti itu. Kenapa? Dia tidak khawatir rezekinya kurang. Sehingga dia walau dia akhirnya pindah ke sana, kalau memang itu jatah rezeki dia akan balik lagi ke sini. Beli dari saya, dari Anda. Dia akan mengatakan barang di situ tidak ada, adanya di Anda. Mau tidak mau akan Anda layani. Itu cerminan dari adanya iman. Namun kalau kita kita ada tetangga yang mau laku dibilang Sudah mau masuk toko tetangga saja dipanggil. Kemudian kalau orang yang benar-benar beriman dia tidak khawatir mau beli, tolong ke tetangga belum laku. Tapi kalau memang sudah catat rezeki, diapakan saja dia akan beli dari kita. Dia akan cari kemana tidak ada barangnya. Atau mungkin ke tetangga, ternyata tetangga sedang tidur, dibangun-bangunin tidak bangun. Atau tangganya sedang marah-marah. Allah akan kondisikan agar dia tetap kembali kepada pemilik rezekinya. Jangan khawatir. Karena ikhwan wa'ibba untuk urusan rezeki. Dan ini bukti nyata bahwasanya Anda beriman. Perilaku perdagangan sekarang ini mencerminkan lunturnya iman. Sejatinya kita ini masih seperti yang digambarkan Rasulullah SAW. Ta'isa abdud dinar. Celakalah para pemuja dinar, para pemuja dirham. Inilah kenyataannya. Kita belum sepenuhnya beriman kepada Allah Azza wa yang mencerminkan bahwasannya yang meyakini bahwa rezeki itu sudah jatah, tidak mungkin dikurangi, tidak mungkin ditambah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala sebagai penutup meriwayatkan bahwasannya yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah masing-masing kita dalam proses penciptaannya semasa dalam kandungan ibunya selama 40 hari dalam wujud nutfah dalam wujud air mani. Selanjutnya yakunu alaqah. Eh, ya, naam, yakunu uh, mudghah, yakunu mudghah. Segumpal darah selama 40 hari dan selanjutnya akan menjadi alaqah menjadi segumpal daging setelah berumur 120 hari. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan." Kemudian Allah akan mengutus seorang malaikat wa yu'maru bikat bi arba'i kalimat dan malaikat tersebut ditugaskan untuk menulis empat hal tentang ajalnya, kapan dia mati. Amalnya, apa yang akan dia kerjakan selama di dunia. wariskihi dan rezekinya apa yang akan dia dapat di dunia dan nasibnya kelak di hari kiamat syakiyun au sa'id. Dia termasuk orang yang sengsara, celaka, masuk neraka atau orang yang berbahagia dengan surga. Jangan khawatir, rezeki Anda sudah Anda bawa. Daftar rezeki Anda sudah Anda bawa sejak Anda berada dalam kandungan ibu Anda. Sehingga percayalah saudaraku sekalian, berimanlah, tumbuhkanlah keimanan sehingga tidak perlu ada sikap-sikap perilaku-perilaku yang mencerminkan adanya kepanikan dalam masalah rezeki. Percaya iman pasti e, rezeki pasti ada. Selama hayat masih dikandung badan pasti ada rezeki. Sebagai penutup kedua Abdullah bin Mubarak seorang ahli zuhud yang luar biasa dan beliau adalah seorang saudagar kaya raya. Keuntungan sebulannya itu 80 ribu dirham itu keuntungan satu bulan ini. satu dirham itu eh, kira-kira eh, seberat eh, apa namanya satu dirham itu harganya saat sekarang sekarang satu dirham itu kira-kira 40 ribu 46 oh 66 66 ribu satu dirham jadi kalau 80 ribu dirham kalikan 66 ribu belum bisa ketemu saya nyatanya. Tolong dihitung sendiri. Itu keuntungan satu bulan, namun tidak pernah bayar zakat. Belum pernah ada riwayatnya. Abdul Mubarak, begitu jika Laith ibn Sa'ad, dua ulama besar dan dua sodakar besar yang tidak pernah bayar zakat. Zakat mal tidak pernah bayar, hanya zakat fitrah yang dia bayar. Bukan karena pelit, namun uangnya habis. Setiap dapat keuntungan, selalu dibagi-bagikan. Selalu disedekahkan suatu saat datang seorang yang terlilit hutang kepada Abdullah bin Mubarak. Berhutang 4000 dirham. 4000 dirham hutangnya. Datang kepada Abdullah bin Mubarak minta tolong dibayari. Namun Abdullah bin Mubarak salah tulis menjadi 40.000 kebanyakan nolnya. 40.000 dirham. Dia perintahkan kepada bendaranya untuk dibayar 40.000 dirham. Dilihat 40 ribu dirham. Ditanya, utangmu berapa? Hanya 4 ribu. Ya, kok ditulis 40? Ya, seperti itu ditulisnya. Balik benarnya. Ya Abdul barat. ini utangnya cuma 4 ribu. Kenapa nggak tulis 40? Itu bukan salah kata Abdul barat. Ya itu memang rezeki dia. Itu rezeki dia. Allah menggerakkan tangan saya untuk menulis 40 ribu dirham. Kata bendaranya, uangnya sudah mepet. Keuntungan bulan ini tidak seperti bulan kemarin, berkurang keuntungan kita. Atau kata apa kata Ibnu Barat, Berarti ajal saya sudah dekat. Allah sudah memberikan isyarat kepada saya, keuntungan saya sudah dikurangi, itu isyarat kawasannya umur saya juga sudah dikurangi. Itulah pola pikir seorang muslim. Mengaitkan umur dengan rezeki, bukan uh, rezeki dengan umur wah kalau segini tidak cukup untuk nabung untuk masa depan sekian puluh tahun. Tapi beliau selama masih ada umur, berarti masih ada rezeki. Bukan selama masih ada rezeki, selama masih punya uang banyak, berarti umur masih panjang. Namun kalau uang kita sedikit, berarti sebentar lagi kita mati. Tidak demikian atau Barat. Beliau mengatakan selama masih ada hayat, berarti rezeki masih banyak. Jadi jangan khawatir. Percayalah masa depan Anda. Tataplah masa depan dengan optimis. Jangan perlu takut dengan kondisi yang macam-macam. Ini banyak kompetitor, banyak sedang suruh. Jangan takut. Tempuhlah jalan-jalan yang halal. Pasti Allah akan beri. Hanya salah kita. Kita tidak percayalah yang menjadikan kita mengambil catatan rezeki kita dari jalur yang haram. Andai kita bersabar, andai kita puas dengan yang halal, maka yang kita dapatkan dari haram itu akan kita dapatkan juga dengan cara yang halal dan bahkan kita akan dapat yang lebih. Karena jangan dikira bahwasanya dengan cara suap, dengan cara korupsi Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bukan milik Anda. Mustahil Anda bisa mendapatkannya. Yang Anda dapatkan dengan cara mencuri, dengan korupsi, dengan merampok semuanya itulah jatah rezeki Anda sendiri. Kalau memang bukan jatah rezeki Anda, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Betapa banyak korupsi tidak dapat, gagal korupsi. Pencuri gagal nyuri, bukan malah dapat rezeki, dapat pentungan. Ini kenyataannya. Memang bukan jatah rezekinya dia. Sehingga walaupun sudah ingin mencuri tinggal ngambil saja, gagal. Tinggal makan saja, tidak bisa. Eh Emang sudah rezeki. Memang itulah rahasia Allah dalam masalah rezeki. Percaya, kita dengan cara yang halal kita dapat seperti yang didapat dengan cara yang haram dan bahkan lebih. Sehingga benar-benar dengan menumbuhkan kesadaran ini Islamnya akan terasa sejuk, hubungan di antara kaum muslimin terasa indah, tidak saling serobot, tidak perdagangan tidak menjadikan timbulnya permusuhan, kebencian di antara kita. Bahkan sebaliknya, perdagangan semakin merajut persaudaraan di antara kita ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Allah taala alam. Eh, kita lanjut dengan tanya jawab. Banyak saya menemukan para ikhwan yang sudah ngaji tapi jarang sekali memberi salam ketika saling bertemu. Bertanya kabarnya, apakah dakwah ini belum mampu menyentuh kejiwanya? Bukan dakwah yang tidak menyentuh kejiwanya, jiwanya, jiwanya yang tertutup. Makanya kalau yang merasa pelit dengan senyuman, pelit dengan salam itu cerminan kotornya dalam hati. Kotornya hati. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jiwamu itu ada segumpal daging. Idza saluhat bila segumpal daging ini yaitu jantung Anda ini baik, maka semua organ Anda akan baik. Fisik Anda baik, perilaku Anda baik, ucapan Anda baik. Wa idza fasadat kalau rusak fasadal jasadu kullu maka seluruh fisik Anda pun akan rusak ala yal qalbi itu jantung Anda. Nah, perilaku fisik kita itu adalah cerminan dari batin kita. Orang yang batinnya bersih, suci, maka enak dipandang wajahnya walaupun tidak tampan. Senang kita bergaul dengannya walau dia miskin. Sedang apa namanya menyenangkan kita bertetangga dengan dia walaupun dia tidak pernah memberi hadiah. Kenapa? Itulah hati mencerminkan kesucian. Makanya tidak ada orang di sini tidak suka dengan anak kecil. Anak kecil yang hatinya suci bersih itu tidak kenal walau tidak tampan, tidak cantik, tidak pernah memberi apa-apa, lucu, senang melihatnya. Gemes. Namun kalau sudah besar, amit-amit. Kok bisa kayak gitu perilakunya? Dulu waktu kecilnya lucu banget, sekarang uh, Masya Allah beneran nakalnya. Ini makanya kalau kita ingin tahu siapa saya, lihatlah sikap orang. Lihatlah perilaku orang dengan kita. Apakah mereka memperlakukan kita seperti perlakuan pada anak kecil yang penuh dengan sayang, merasa aman, tentram berada di sebelahnya, gemes, tidak pernah bosan untuk mendengar kata-katanya, ucapannya. Anak kecil itu apanya yang lucu? Tidak ada yang lucu. Ketawa kita senang. Nangisnya kita senang. Geraknya sekedar ngangkat tangan gitu aja. Woi lucu, apanya yang lucu? Namun itulah kesucian batin dia yang menjadikan kita itu senang melihat setiap gerak dan geriknya. Setiap kata yang keluar dari lidahnya. Kata keluar dia ngomong, ha gitu, senang. Kenapa itu kata tersebut keluar dari hati yang bersih. Namun kita ini sudah memoles kata semanis-manisnya namun ternyata masih banyak orang yang tersinggung. Kenapa? Kata tersebut keluar dari hati yang kotor. Namun anak kecil itu tanpa sopan santun, tanpa kenal apa namanya pangkat derajat berkata apa saja semua yang mendengarnya lucu seneng mendengar ketawa anak kecil seneng semuanya namun coba anda ketawa di depan tetangga anda hahaha ketawa kurang ngajar nyinggung saya. Wajar ini menyakiti, hati, meremehkan saya, diketawain, tersinggung. Coba kalau anak kecil ketawa kepingkel-pingkel di depan tetangga, lucu anaknya ya. Murah tertawa, murah senyum. Kalau kita senyum di depan tetangga, senyum-senyum, kenapa kamu senyum-senyum? Tantang kelahi, meremehkan saya. Senyum kita saja sudah tidak dinantikan oleh saudara kita. Senyumnya kita itu sudah tidak dinantikan apalagi cemberutnya. Namun kalau anak kecil, anak kecil nangis kita senang. Tertawa senang. Anak itu senyum-senyum senang. Semuanya serba senang. Kenapa? Hati yang suci. Sehingga semuanya itu terasa indah. Begitu, juga antum. Kalau antum ingin semuanya terasa sejuk, terasa indah di mata orang, bersihkanlah hati anda. Nah, semua akan terasa indah. Namun kalau senyum Anda saja sudah menyakitkan hati orang, maka hati-hati. Bagaimana menjelaskan kepada orang non-muslim yang menganggap Islam adalah agama teroris? Adalah kesalahan umat Islam sendiri. Memang terbukti sebagai umat Islam yang berperilaku seperti itu. Beda pendapat, sikat. Milik orang lain, ambil. Ini perilaku-perilaku yang tadi yang tadi di depan saya tekankan adanya image buruk terhadap Islam ini adalah karena ulah kita sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang non-muslim. Salahkanlah umat Islam yang telah membangun adanya image Islam itu kejam, bengis, keras. Makanya tadi Rasulullah SAW telah berpesan kepada Umar, dakhu biarkan orang munafik ini yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul la yatahadatun nas inna Muhammadan yaqtulu Jangan sampai ada kesan bahwasanya Muhammad itu tega membunuh saudara sendiri. Jangan pernah ada kesan Islam ini kejam. Umat Islam zaman sekarang terkenal kejam. Kenapa? Karena memang perilaku sebagian umat Islam kita sendiri yang membuktikan. Jadi kalau orang non-muslim ingin mencari bukti umat Islam koruptor, banyak sekali menemukan sampel. Orang Islam yang membunuh dengan tanpa kasih sayang, tanpa perikemanusiaan dengan mudah orang Islam yang berkhianat dengan mudah, orang Islam yang tidak mau bekerja pemalas dengan mudah mendapatkannya. Siapa yang membentuk opini ini? Kita sendiri. Jangan salahkan orang yang menilai. Karena memang orang non-muslim sendiri tidak kenal Islam. Kenalnya adalah dari Anda. Andalah yang mewakili Islam. Sehingga mereka kenal Islam itu dari mana? Dari Anda. Anda ini mewakili Islam sehingga sampel Islam adalah Anda. Orang ingin tahu siapakah Islam, apakah Islam, mereka akan melihat dari Anda. Mereka tidak pernah baca Al-Qur'an. Mereka tidak pernah baca hadis. Sehingga jangan pernah harap umat Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha akan kenal Islam dari baca Al-Qur'an atau dari baca hadis. Namun dari baca perilaku Anda, mereka akan kenal Islam. Saya seorang mahasiswa yang di Universitas Umum, saya sering terkesan terlalu menjauh dari teman-teman saya karena banyak kegiatan-kegiatan yang keluar dari syariat Islam di sana. Bagaimanakah seharusnya sikap saya kepada teman-teman saya tanpa harus terkesan eksklusif? Terbuka, jelaskan. Inilah konsep demokrasi bangsa kita. Yang Anda tidak setuju, sampaikan pendapat. Kan kita negara kita ini menganut paham kebebasan berpendapat. Sebagaimana yang apa namanya joget-joget, bebas berekspresi dan mengutarakan pendapat. Kenapa Anda kok tidak berani mengutarakan pendapatnya? Sampaikan, Mas, menurut agama saya ini tidak bagus. Aurat itu harus ditutup, bukan diobral. Yang diobral itu barang dagangan, bukan aurat Anda, Mbak. Jelaskan dengan baik, keterbukaan, sampaikan. Kenapa yang jadi masalah tatkala kita menghindar tanpa memberikan penjelasan? Bisa jadi banyak dari mereka ini yang tidak paham seperti yang tadi orang Arabi kencing di masjid. Tidak paham kalau masjid itu bukan tempat untuk kencing. Bisa jadi saudari-saudari kita yang tidak menutup aurat yang joget-joget di luar sana ini mengira itu adalah seni menyenangkan orang lain, apa salahnya? Orang jadi senang. Bahkan dalam hadis nyatakan puasa di antara amal kebajikan yang paling utama di sana adalah sururun tudkhiluhu ila qalbi muslimin. Rasa senang yang berhasil engkau masukkan ke hati orang itu adalah bagian dari amal yang baik. Sehingga waktu Ummu Kulthum, penyanyi Mesir. Tahu Ummu Kulthum kan? Banyak yang suka nyanyinya, nyanyi gambus. Mesir. Ummu Kulthum, bintang dangdutnya Mesir. Ummu Kulthum. Ketika meninggal dunia, banyak orang yang menfatwakan mati syahid. Kenapa? telah berhasil menyenangkan warga Mesir. Banyak warga Mesir yang senang dengan nyanyiannya. Ini pemahaman. Bisa jadi ini yang melatar belakangi mereka itu senang bernyanyi joget-joget. Kenapa? Banyak pemuda-pemuda yang senang kalau saya joget. Itu kan bagus, menyenangkan orang lain, apa salahnya? Apa salahnya orang kalau melanjutkan? Saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak merampok, saya tidak mengambil hal. Nah kalau saya dibilang jahat itu kan kalau saya merampok, mencuri, membunuh. Oh saya ini dengan sukarela joget, bernyanyi, yang lainnya senang. Apa salahnya? Disinilah tugas antum, jelaskan. Apa dalilnya, apa alasannya? Kenapa secara syariatnya, secara logikanya jelaskan. Insya Allah kalau dia berpikir dengan jernih, dia akan menerima. Namun seringkali kita ini tidak mampu berkomunikasi dengan baik, menjelaskan dengan baik sehingga belum menjelaskan kita sudah menjawab. Belum mencoba sudah pesimis. Allah paling tidak didengar. Allah paling tidak diterima. Allah paling tersinggung. Lo tersinggung kok takut. Dia sudah menyinggung Anda kok. Waktu sholat dia joget-joget uh, Anda disuguhi dengan sajian yang tidak halal kan Anda jadinya berdosa saat kalian melihat. Jadi tempuhlah cara-cara yang baik dengan diskusi, dengan komunikasi yang bagus, insya Allah akan banyak masalah yang bisa diwujudkan. Ada sebagian dari kita berpahaman sebelum daulah khilafah belum terbentuk Islam, belum dapat merasakan rahmatan lil alamin. Karena sejatinya kekuasaan masih dipegang oleh orang-orang zalim dan seandainya khilafah terbentuk esensinya dipimpin orang-orang beriman dan akan dihasil Eh, pendapatan akan dikembalikan kepada rakyat secara benar. Emang kalau kita berbicara ideal, ya idealnya semuanya Islam, negara Islam, semuanya dengan cara yang Islam. Itu idealnya. Semua orang pasti berpikir seperti itu. Namun membuat suatu hipotesa kesimpulan yang sempit bahwasanya indahnya Islam hanya bisa dirasakan kalau sudah terberdiri khilafah Islamnya, ini kasihan. Kesimpulan yang orang-orang yang merasakan madesu, masa depan suram. Kenapa? Sudah sekian ratus tahun khilafah ini tidak terwujud. Hanya terwujud di sebagian daerah. Dan itu pun antar khilafah saling berperang. Jadi akhirnya Mau bagaimana lagi? Apakah kemudian kita mengatakan indahnya Islam sudah sirna sejak dahulu kala? Tidak. Untuk merasakan indahnya Islam saja kok nunggu berdirinya khilafah. Kasihan sekali. Tidak pernah merasakan indahnya sholat berjamaah. Tidak pernah merasakan sejuknya lantunan Al-Quran yang keluar dari lisan kita. Tidak pernah merasakan betapa damainya hati saya tatkala bayar zakat tidak pernah merasakan betapa indahnya tatkala saya mengislamkan orang Nasrani. Tidak pernah merasakan betapa bahagianya hidup di dunia ini tatkala kita ini bisa mengucapkan la ilaha illallah zikir kepada Allah azza wajalla di tempat yang sunyi. Tidak pernah merasakan betapa damainya hidup di dunia tatkala menangis di tengah akhir malam mengucapkan subhanallah ya rabbi ya Allah ya Allah di akhir malam tidak pernah merasakan betapa damainya hidup tatkala kita birrul walidain, memenuhi kebutuhan orang tua, patuh pada orang tua. Orang yang matesu, tidak pernah merasakan, tidak pesimis. Pesimis apa, berburuk sangka, Islam tidak akan kita rasakan indahnya kecuali kalau sudah berdiri negara. Padahal untuk mendirikan negara kita tidak bisa. Adanya negara demokrasi. Mau, mau apa dilakukan? Kalau gitu sudah sama-sama sengsara ya sudah sekarang kita akhiri hayat kita dengan siapa? Bunuh diri, bom bunuh diri, bom sana bom bunuh diri daripada sengsara di dunia juga tidak pernah merasakan indahnya hidup segera masuk surga dengan cara apa? Bunuh diri kan segera masuk surga, masuk bidadari. Ya kalau sampai, kalau enggak nyasar di neraka pun. Ya kalau niatnya ikhlas. Ya kalau ternyata yang dibunuh adalah orang kafir, kalau ternyata yang turut dibunuh adalah orang muslim, Korban. Masuk surga kok korbannya umat Islam. Umat Islam tidak boleh jadi tumbal. Kemudian, <clears throat> ikhwan wahibai Islam mengajarkan kepada kita suatu pola pikir yang adil, moderat. Islam sudah mengajarkan bahwasannya dunia ini tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin semua pasti ada kekurangan. Kalaupun sudah tegak negara Islam, maka negara Islam itu tidak mungkin 100% bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis. Pasti ada penyelewengan, ada kekurangan, ada pelanggaran. Maka di zaman Nabi saja ada pencuri, ada pezina, ada pembunuh. Ada yang membunuh. Ada. Negara Islam berdiri, berdiri. Namun terjadi zina, terjadi. Minum khamar, terjadi. Jadi tidak mungkin manusia ini bisa mencapai sempurna yang tidak ada cacatnya, tidak mungkin. Jadi kalau kita menanti Islam ini baru terasa indah kalau sudah sempurna, maka tidak mungkin kita bisa merasakannya. Nabi saja tidak bisa mewujudkan dunia ini suci dari dosa, tidak bisa. Tetap ada dari umatnya yang dosa. Makanya Rasulullah memberikan suatu pernyataan yang ini layak untuk kita renungkan sekarang dan seterusnya. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti banyak punya dosa, banyak punya salah. Dan sebaik-baiknya kesalahan adalah orang yang mau bertobat. Nah, kalau Anda menyadari negara kita bukan negara Islam. Negara kita berasaskan demokrasi. Ya, benahilah negara kita ini. Berpartisipasilah dalam membangun bangsa ini agar nilai-nilai Islam ini sedikit demi sedikit terus dijalankan Bukan dengan cara dibuang. Kenapa? Kalau dibuang siapa yang mengganti? Kalau sekarang kita Presiden SBY mengumumkan referendum. Seluruh pejabat copot. Seluruh gubernur berhenti. Lurah copot. Harus Islam sekarang. Jadi siapa yang menjadi lurah? Yang menjadi hakim siapa? Jadi polisi siapa? Jadi tentara siapa? Islam namun banyak yang belum paham hukum Islam. Makanya ketika dulu rame-ramenya razia PSK, ormas sama razia PSK, PSK kita demonstrasi. Siapa mereka? Saudari-saudari kita. Kita kan juga manusia punya hak untuk hidup. Tatkala apa namanya? Kita menganjurkan saudari-saudari untuk berjilbab. Siapa yang pertama kali mencopot jilbabnya? Mahasiswi Universitas Islam kita. Jadi ini tantangan. Jadi kalau sampai misalnya Pak SBY menyerahkan nih, dah terapkan hukum Islam. Siapa yang menjadi hakimnya? Siapa yang menjadi polisinya? Tidak ada, tidak bisa. Belum punya, belum siap. Makanya kalau mau mengadakan perubahan dengan cara yang benar, tempuhlah cara Rasulullah SAW mengadakan perubahan. Bukan dirubah pemimpinnya, namun cetaklah pemimpin. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Nabi tidak kudeta di Mekah. Tidak main tunggu Abu Jahal sedang sendirian, bunuh. Abu Sufyan sedang sendirian, tusuk. Tidak seperti itu cara Rasulullah SAW dalam merubah tatanan masyarakat. Namun yang beliau ajarkan adalah dakwahi. Makanya beliau berkirim surat ke Romawi, ke Persia, diajari dakwahi. Dan beliau mengutus para sahabatnya untuk hijrah ke mana? Habasyah. Tinggal di mana? Di negeri kafir. Habasyah itu adalah negeri kafir, negeri Nasrani. Didakwahi, diutus pamannya Ja'far bin Abi Thalib memimpin utusan Muhammad Islam untuk hijrah di sana, tinggal di negeri kafir. Untuk turut berdakwah di sana. Jadi bukan cara radikal yang ditempuh oleh Islam. Islam itu merubah tatanan masyarakat dengan cara apa? Meru mencetak para pemimpin, bukan kudeta. Kudeta tidak pernah dalam sejarah Islam tidak pernah ada kudeta yang tanpa pengorbanan yang luar biasa besar. Dalam sejarah pernah terjadi perpindahan kekuasaan dari dinasti Umayyah ke Abbasiyah melalui pertumpahan darah dengan kudeta. Ternyata korbannya ratusan ribu umat Islam mati. Sampai-sampai dijuluki Abu Ja'far As-Saffah, pemimpin eh, apa namanya Abbasiyah yang berhasil menggulingkan Umayyah itu dijuluki sebagai Saffah, pembunuh berdarah dingin. Sampai singgasananya itu dia tidak mau singgasana pakai kursi. Dia mintanya dibentangkan karpet, di bawahnya adalah kepala-kepala Bani Umayyah. Pengis Haus darah jadinya. Saking banyaknya yang dibunuh sampai menjadikan tadinya as yang seorang ulama menjadi pembunuh berdarah dengan haus darah. Perpindahan dari uh, Abbasiyah ke Saljukiyah dan seterusnya juga dengan pertumbuhan darah yang tidak sedikit. Karena Rasulullah SAW berpesan, Man ro'a min amirihi mungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya. Fal yasbir, sabar. Jangan walayan zianna ya dan mentok dan jangan sekali-kali ada etikat untuk berontak. Jangan sekali-kali ada etikat untuk berontak. Ada etikat saja tidak boleh. Sabar namun sampaikanlah dakwailah. Apa caranya berdakwah? Dengan cara menyampaikan mengingkari. Simak pesan Rasulullah SAW. Abdulul jihad kalimatu hakin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah jihad dalam mengajarkan yang benar, mengingkari kemungkaran, bukan dengan dibom, bukan cara cara dicari lengahnya dibunuh, tidak, namun sampaikan, Pak, apa yang Bapak lakukan ini haram dalam Islam. Kalau diterima alhamdulillah kalau tidak dan marah dan akhirnya dibunuh, ya resiko. Itu adalah jihad yang paling afdal. Islam tidak mengajarkan cara-cara yang radikal. Islam mengajarkan cara-cara yang bertanggung jawab. Anda berani berkata-kata, Anda berani bertanggung jawab. Anda tidak setuju, silahkan datang, nasihati. Banyak cara untuk bisa ketemu, untuk bisa menyampaikan aspirasi antum. Hingga Islam tidak mengajarkan cara-cara yang pengecut. Islam mengajarkan cara-cara yang penuh tanggung jawab. Anda tidak setuju, datang, nasihati, surati, telepon, dan seterusnya. Inilah cara yang benar, dakwahi dan dakwahi. Karena cara yang paling menguntungkan dan pasti berhasil adalah dengan cara berdakwah dengan mencetak pemimpin. Sekarang bangsa kita mengeluhkan banyaknya koruptor, banyaknya korupsi. Diganti pejabatnya korupsi lagi. Pemilu, pilkada muncul pemimpin daerah baru yang dulu misinya kemudian macam-macam presentasinya luar biasa memberantas korupsi ternyata akhirnya mendekam juga di rutan. Korupsi juga. Lalu bagaimana? Inilah stok pemimpin yang ada di bangsa kita. Kita kehabisan stok pemimpin yang bersih. Kalau mau, lahirkanlah, jadikanlah anak-anak Anda menjadi calon pemimpin yang bersih. Didik mereka. Agar ketika negara kita butuh pemimpin yang baru, baru stok pemimpin yang baru, Antum sudah siapkan mereka. Nah, saya punya saya punya calon pemimpin yang bagus. Ini kadernya. Saya terus didik. Inilah cara yang benar. Makanya kita harus bahu membahu untuk turut membenahi bangsa ini yang carut marut dalam berbagai uh, namanya sisinya. Kita terus berdakwah, kita terus sosialisasi, kita terus ingkar uh, eh, amar ma'ruf nahi mungkar dan terus mengajarkan ajaran yang benar dengan cara-cara yang penuh dengan rahmat dan kesejukan. Mohon nasihatnya dari manakah kita hendaknya memulai dari kehidupan kita sehari-hari untuk dapat merealisasikan Islam ini atau syariat ini agar menjadi lebih indah baik untuk semua umat jazakallahu khairan. Dari yang bisa kita lakukan. Terus kita berupaya satu persatu. Rasulullah SAW pernah uh, memberikan suatu gambaran tentang bagaimana kita beramal. Rasul mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum. Sejatinya ilmu itu diperoleh dari proses belajar sedikit demi sedikit. Tidak ada ulama yang ilmu laduni dari bodoh tiba-tiba jadi ulama besar. Tidak ada ceritanya. Semuanya melalui proses belajar sedikit demi sedikit. Begitu juga al-hilmu, aplikasi dari ilmu sendiri yaitu al-hilmu sabar itu diperoleh dengan cara apa? Bitahallum dengan proses memaksakan diri belajar sedikit demi sedikit sampai akhirnya nanti bisa. Jadi kalau kita mau menerapkan Islam ya kita proses dengan proses sedikit demi sedikit belajar. Jadi kalau kita tadinya belum pakai jilbab, ya pakai jilbab. Kalau tadinya kita masih mendengarkan musik ya, mulai ditinggalkan. Kalau tadinya kita makan riba ya, mulai ditinggalkan. Kalau tadinya kita sholatnya bolong-bolong, kita mulai sholat lima waktu, tambahin sedikit sholat sunnah, lanjutnya sedikit. Tidak pernah puasa sunnah ya, mulai puasa Senin Kemis. Mulai mampu lagi, tambah lagi puasa uh, ayamul bid misalnya dan seterusnya demikian sedikit demi sedikit. Karena Rasulullah SAW uh, eh, pernah memberikan pesan la takun kal munbattila ardon kota wala dhahran abqa. Jangan dalam peramal itu kalian tuh memaksakan diri bagaikan gambaran orang yang memaksakan tunggangan ontanya. Sudah lelah masih dipaksa terus ditunggangi terus ditunggangi terus dicampur dicampur sampai akhirnya mati kelelahan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sampai di tujuan dan juga tunggangan untanya sudah mati. Akhirnya kemana yang bisa dilakukan? Apa yang dia bisa lakukan? Itu juga makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain menyatakan alaikum minal amali ma tutibun. Hendaknya kalian memulai beramal, beribadah kepada Allah dengan amal yang kalian itu mampu untuk bisa dawam, istiqamah, untuk bisa continue dalam beramal. Fa innallaha la yamal hatta tamalu. Karena Allah tidak pernah di, bosan diibadahi. Sudah diibadahi sejak zaman dahulu, sejak sebelum Nabi Adam sampai sekarang, Allah itu tidak pernah bosan. Walaupun kalian sudah merasa bosan beribadah, capek, Allah belum pernah merasa bosan dan tidak akan pernah bosan untuk ibadah Jadi pelan-pelan dengan cara-cara yang eh, apa namanya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Selama ini saya berdoa pada anak saya kalau tidak taat beribadah nah, maka saya marah dengan tidak memberi uang jajannya dan mengancam tidak akan membiayai kuliahnya. Dia sekarang sudah kuliah, mohon nasihatnya. Kalau sudah besar, ancaman ini seringkali tidak berguna. Yang lebih berguna adalah tukar pikiran, nasihat dari hati ke hati, diskusi, eh, kemudian berikan kesempatan dia untuk mengutarakan alasan kenapa dan mengapa, sampaikan alasan kenapa harus beribadah dan mengapa bagaimana. Kemudian juga kalau sudah dewasa perlu kita beri latihan dalam bentuk tanggung jawab. Kalau dia misalnya sholatnya bolong-bolong, kita beri tanggung jawab. Nak, tolong ajari adiknya sholat. Ajari adik-adikmu sholat. Ibu sibuk, ibu sedang kerja, bapak sedang mau keluar. Kalau dia ngajari adiknya, adiknya yang akan maksa dia. Ngajari sholat, gak sholat, emas ini gimana. Adiknya yang akan, dia punya gengsi. Kemudian juga kalau sudah dewasa kondisikan pergaulannya. Jangan sampai pergaulan anak kita ini pergaulan yang buruk. Jadi kita membangun, membangun, membangun ternyata di belakang kita ada seribu penghancur. Apa yang kita sampaikan, kita nasihat kepada putra putri kita, ternyata sudah ada orang-orang aktor-aktor yang siap mencuci otaknya. Buat apa sholat kolot? Buat apa sholat ngabisin waktu? Kita main saja, kita senang-senang saja. Ini harus kita waspadai. Sehingga uh, kita harus lebih terbuka, lebih memberikan uh, memperlakukan putra putri dengan orang-orang yang dewasa sehingga mereka harus mulai berpikir, mulai diajak untuk bertanggung jawab atas setiap sikapnya. Ada pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini pertanyaan acungan kalau perlu saya punya seribu jempol saya acungi semua kebetulan punya dua jempol saja ya dengan terpaksa dua saja. Saya harap puas. Ustadz, bagaimana sikap kami sebagai aparat keamanan? dalam penjagaan keamanan orang-orang non-muslim dalam beribadah seperti Natal, Tahun Baru, dan SEA Games, sedangkan kami dalam tugas kerja. Kami petugas Polri dan TNI atau aparat pemerintah lainnya. Apakah kami tetap tugas dan atau tidak? Saya katakan tetap tugas. Bapak tugas kan bukan untuk beribadah kepada Tuhan mereka kan? Bapak tugas menjaga stabilitas negara, bukan menjaga orang yang beribadah. Bapak bukan menjaga orang yang sedang menyembah berhala. Tidak, namun Bapak punya kepentingan lebih besar dari itu. Negara membayar Bapak bukan untuk menjaga segelintir orang, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, namun untuk menjaga negara ini, negara yang kita cintai. Bapak ditugaskan untuk menjaga stabilitas negara ini, karena kalau terjadi kekacauan, maka yang rugi bukan hanya Bapak, saya dan yang lainnya juga akan turut rugi umat Islam yang mayoritas penduduk negara ini juga rugi. Jadi tolong dipahami. Yang memberi tugas itu bukan orang Kristen, Pak. Bukan orang Buddha, Pak. Yang memberi tugas adalah negara. Negara ini memberi tugas Bapak bukan agar orang Kristennya beribadah, tidak, agar negaranya aman, tentram, stabilitas nasional terwujud. Jalankan. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua. Umat non-muslim yang di negeri kita ini tidak lebih buruk dibanding ahlu zimmah yang ada di negara Islam zaman Rasulullah dan juga para sahabat. Dulu orang-orang Yahudi, Nasrani yang tinggal di negeri Islam juga diberi kebebasan untuk beribadah di tempat peribadahan mereka. Di gereja mereka, di tempat-tempat sinagog mereka. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diusik. Mereka dibiarkan namun ada catatan dan ini sudah terwujud di negeri kita ada SK menteri tiga menteri bersama bahwasanya tidak boleh menyebarkan agama di antara umat yang sudah beragama. Tidak boleh membangun gereja kecuali dengan kriteria yang sudah ada ketentuannya. Ini perlu diterapkan, diaplikasikan. Yang sering menjadi kekacauan adalah adanya kristenisasi di tengah-tengah umat Islam. Rumah Nasrani hanya dua gelintir, dua rumah, tiga rumah sudah bangun gereja. Padahal undang-undang tidak benar. Ini perlu diluruskan, perlu ditegakkan agar tidak menimbulkan kekacauan di negara kita. Karena dalam Islam pun demikian umat non-muslim boleh beribadah di tempat ibadahnya, iya. Namun mereka tidak boleh bangun gereja baru. Mereka hanya boleh di komunitas mereka saja, di lingkungan mereka saja, meluaskan wilayahnya. Tidak ini kalau negara Islam di dalam konsep khilafah Islamiyah, kalau khalifah menerapkan hukum Islam secara utuh. Mereka hanya boleh di kompleknya. Ini adalah komplek Yahudi ya sudah di sini saja bangun gerejanya. Tidak boleh bangun di tempat lain. Dan ini sudah ada undang-undangnya. Surat surat bersama tiga menteri, SK bersama tiga menteri. Ini harus dijalankan. Jadi perlu digarisbawahi tugas kita bukan turut beribadah namun menjaga stabilitas nasional. Ini kepentingan yang lebih besar. Orang Nasrani mau beribadah kan Bapak tidak ditugasi. Ayo datang ke gereja. Kan tidak kan. Memang ada mandat dari atasan yang menyuruh bapak untuk ngoprak-oprak rumahnya orang Nasrani. Ayo ke gereja, yang tidak gereja dihukum kan tidak. Bapak hanya menjaga agar tidak terjadi kekacauan. Dan ini adalah tugas yang bagus. Tugas yang bagus, jalankan. Namun kalau bapak sebagai orang Islam turut ngoprak-oprak orang Nasrani, dor dor dor rumahnya, ayo segera keluar, telat nanti kebaktian. Salah bapak. Salah. Atau bapak turut masuk ke dalam turut tidak benar. Toleransi tidak harus sejauh itu. Toleransi adalah mau beribadah di gereja ya silahkan di gereja Anda sendiri. Jangan saling mengganggu. Suaranya juga jangan mengganggu kami. Kami mau tidur malam-malam jangan teriak-teriak ya silah. Itu dijaga, ada norma-normanya dijaga. Ini adalah tugas yang terhormat bagus sekali. Jalankan. Jadi uh, saya eh, mendukung, saya mengatakan mendoakan semoga tugas Bapak berhasil sehingga umat Islam juga menjadi tenang beribadah. Kalau terjadi kekacauan, pasti umat Islam juga tidak akan merasakan nyaman dalam beribadah. Dosakah bila sudah tua masih cemburu terus-terusan? Karena kondisi tidak memungkinkan lagi sudah setengah abad. Setengah abad itu kalau menikah lagi juga boleh, Bu. Tidak masalah, Nabi itu nikah lagi banyak itu juga setelah berumur 40 tahun. Setelah 50 tahun beliau nikah dengan Aisyah. Jadi setelah setengah abad Nabi nikah lagi. Makanya setelah lanjut usia ya semakin cemburu saya dukung. Tapi semakin cinta. Namun kalau istri ternyata bapak-bapaknya mau nikah lagi yaitu haknya. Mau nikah lagi silahkan. Karena itu rezekinya. Bagaimana hukumnya hewan yang sangat membenci pakai PC atau kopiah tidak mau pakai sama sekali? Kasihan deh. Tidak mau pakai peci hitam, kasihan. Pertama, tidak cinta produk dalam negeri. Peci-peci yang putih ini banyak yang produk Cina. Pertama. Poin kedua, tidak sunnah yang putih. Yang sunnah adalah yang hitam. Nabi tidak pernah pakai peci putih. Silahkan cari hadisnya Nabi pakai peci putih. Nabi pakai imamah warnanya hitam. Atau warna hijau. Jadi pahamilah, tolong belajarlah yang benar. Sehingga yang sunnah jangan dibid'ahkan, yang bid'ah jangan di sunahkan. Walaupun saya tidak mengatakan yang putih itu bid'ah. Silahkan pakai peci itu bebas. Mau pakai apa saja boleh. Namun pahami, Nabi itu pakainya imamah hitam. Sekarang saya balik bertanya, mana yang lebih dekat dengan sunnah, yang putih atau yang hitam? Imam Bukhari meriwayatkan begitu juga Imam Tirmidzi dalam Samuel Muhammadiyah meriwayatkan bahwasanya imamahnya Nabi itu warnanya hitam. Mana yang lebih dekat kepada sunnah, yang hitam atau yang putih? Saya yakin Anda tidak akan bisa mendapatkan satu hadis yang menyebutkan Nabi pakai imamah warnanya putih. Jadi tolong pahami dengan baik sehingga yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Masalah selera, silahkan. Saya tidak suka, tidak selera, yo hobi, tidak masalah. Pakaian itu mubah. Pakaian itu adalah mubah. Kemudian pesan kedua saya dalam kasus ini, sering saya ditanya dan sengaja saya tidak mau pakai baju putih lagi. Karena sudah terjadi salah namun kaprah. Sudah salah namun sudah menjadi jamaah Masyarakat meyakini yang hitam itu bid'ah, yang putih adalah sunnah. Dan ternyata tidak ada dasarnya dalil itu. Kalau diurut-urut dicari dalilnya justru Nabi imamahnya warnanya hitam. Nah kalau antum benar-benar ingin niru sunnah, mau pakai warna apa? Kalau membenci warna hitam di peci, ya kenapa? Apa alasannya? Nah, ini perlu diluruskan. Nah, ini pertanyaan yang saya acungi dengan 2000 jempol. Saya rasa cukup sampai sekian. Eh, semoga bermanfaat kita semuanya. Eh, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.